Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarh Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah al Fauzan atallahu Masih seputar pembahasan Al-Murji'ah. Pembahasan apa? Al-Murji'ah yang meyakini bahwasanya amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Ini keyakinan yang batil keyakinan yang berbahaya. Kita lanjutkan halaman 187, 158 afan yang cetakan seperti anak ini ya. Kemarin disebutkan Abu Thalib itu meyakini Abu Thalib meyakini bahwasannya kebenaran ada bersama agama Nabi Muhammad. Tapi kenapa Abu Thalib nggak mau masuk Islam? Karena gengsi. Itu sebabnya. Karena apa? Gengsi. Nanti kalau dia masuk Islam akan dimusuhi kaumnya, akan terjemaki. Nah itu yang bikin Abu Talib malah nggak mau masuk Islam. Kita lihat. Kalau Syekh Salih Fauzan astabahullah, "Ma manahu illa khawfil malamah wal masabba minan nas." Tidaklah yang menghalang-halangi Abu Talib eh, untuk masuk Islam melainkan apa sebabnya? Karena takut cacian, takut makian dari manusia. Wa hamalatul hamiyah al-jahiliyah dan yang membawa Abu Talib untuk menolak tersebut adalah apa? Faktor asobiyah fanatik ini. Fanatik dengan fanatik jahiliyah. Alal baqa untuk tetap alal kufri di atas kekufuran. Ma'annahu ya'rif anna Muhammad Rasulullah. Bersamaan dia tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa mata kafiran. Mati di atas apa? Kekufuran. Mati di atas kekufuran. Berikutnya walamma hamma an-nabi sallallahu an yastaghfirullah lihat ini tatkala nabi sallallahu ingin eh, memintakan ampunan untuknya untuknya Abu Talib kafir enggak kafir nah Rasulullah pernah berkeinginan untuk mintakan maaf gitu loh mintakan ampunan kita lihat kalau Allah taala Allah taala mengatakan maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mintakan ampunan eh, buat orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah karib kerabat sendiri, walaupun pamannya sendiri, kalau kafir nggak boleh gitu loh. Paham ya? Nah, setelah nampak bahwasanya mereka adalah penduduk neraka, falaisal iman mujarrad tasdiq bil qalb, maka tidak cukup iman semata-mata hanya benarkan dengan hati saja. Li'anna katsiran minal kufar Nam yusaddiquna biqulubihim. Dikarenakan kebanyakan orang kafir, mereka membenarkan dengan hati-hati mereka, benarkan tok ya. Walakin angkaru min babil juhud wal inat wal istikbar, tapi mereka mengingkari dalam bentuk apa? Dalam bentuk juhud, bangkang, ngayal, wal inat nentang, wal istikbar sombong. Seperti siapa? Firaun. Kita itu. Nah, meyakini Allah taala adalah penguasa, pencipta, tapi apa? sombong dia. Ya al qolus Talis pendapat yang ketiga, Murji'ah fuqaha, nisbahnya kemana lihat, perhatian baik-baik ini faedah penting. Qolul ladina yaqulun yaitu ucapan mereka yang mengatakan innal iman tasdikun bil qalb wa nutkun bil lisan mirip sudah mirip kok tapi nggak sampai lihat ini iman adalah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan iman membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan apa dengan lisan itu definisi iman menurut siapa menurut kelompok tadi itu, kelompok nah barakallahu fik murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha. nah Allah musta'an. Dan lihat sini. Kalau yang sebelumnya Murji'atul Jahmiyah mengatakan apa? Yang sebelumnya yang sebelumnya kita lewati kemarin. Iman itu cukup apa kemarin? Ma'rifah, mengetahui tak cukup. Asyairah mengatakan nggak cukup, mengetahui dan meyakini. Membenarkan maksudnya. Nah, sekarang fukoha, murjatul fukoha mengatakan harus diucapkan. Membenarkan diucapkan juga. wahai haula murjatul fukoha Ini nanti di susunnya. Jadi murji'ah terbagi menjadi empat. murjatul Jahmiyah, murjatul asyairah. murjatul fukoha. murjatul Karamiyah. Itu caranya gitu. Itu masing-masing pendapatnya beda-beda tapi mirip. Nah, kita lihat mereka adalah murjatul Fuqaha wa minhum Hanafiyah. Di antara murjatul Fuqaha Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah itu sebenarnya kalau dalam hal masalah ilmu hadis itu kalah dengan tiga imam yang lainnya. Malik, Syafi'i, Ahmad. Cuma kenapa masyhur? Karena punya pengikut saja. Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir-akhir pembahasan dia mengatakan Abu Hanifah membangun madhabnya di atas berapa hadis? 120 hadis. Itu pun yang sahih berapa ya San? Hah? Yang sahih cuma 40, yang 80 dhaif. Nah, makanya lemah sekali. Seringnya dikenal dengan ashabur ra'yi. Orang yaitu pendapat yang mengandalkan apa? akal, logika. Ashabur ra'yi yaitu Hanafiyah. kunun, mereka mengatakan al-iman nutkun bilisan wa bil qalb. Wah, udah mirip kan? Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakinin hati, tapi amalan enggak ada. Amalan enggak ada. Wala yaj'aluna al-a'mal minal iman dan mereka tidak menjadikan amalan termasuk keimanan. Al-qaulur rabi' pendapat yang keempat. Ini karamiyah yang terakhir. Qaulun menyakul itu pendapat yang mengatakan al-iman mujarradun nutqi bilisan faqat. Ini tambah parah juga ini. Parah juga ini. Iman cuma semata-mata diucapkan dengan lisan saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun enggak mengakui, enggak meyakini, enggak ngamalkan, sempurna imannya. Lihat ini. Ucapan lisan saja. Wa hadza qaul karramiyah ini adalah pendapat karramiyah. Wa yalzam al hadza annal munafiqin mu'minun. Maka mengharuskan pendapat ini bahwasanya orang-orang munafik itu dikatakan beriman karena orang munafik hanya mengucapkan lisan saja batinnya bersih dengan keislaman. Mafhum salah ya? Li'annahum yashaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena orang-orang munafik, munafik mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad itu adalah adalah utusan Allah. Hadi aqwalun. Naam, hadi aqwalu firaqil murji'ah firaq. Firaq zaman firqah. Firaq bacanya. Hadi aqwalu firaqil murji'ah fil iman. Inilah pendapat-pendapat kelompok-kelompok murji'ah dalam definisi iman wa kulluha khata'un wa dhalal semuanya keliru dan kesesatan wal haqqu ini dihafalkan wal haqqu ma dhahaba ilahi ahlus sunnati wal jamaah yang benar adalah pendapat ahlus sunnati wal jamaah annal iman bahwasanya iman qaulun bil lisan diucapkan dengan lisan wa i'tiqadun bil qalb dan meyakini dengan hati wa amalan bijawarih dan mengamalkan dengan anggota badan yazidu bitta'ah bertambah dengan ketaatan wa yanqusul ma'siyah dan berkurang dengan kemaksiatan ini poin yang telah dihafalkan berarti bagaimana cara nyusunnya akan tahu cara nyusunnya gini 6 ta'rifatul iman definisi iman antum tabangan gini ewa banget tabangan gini Naam barakallahu fiik Kaulun hak, kaulun batil. Pendapat yang benar, pendapat yang batil. Yang batil empat. Itu. Kalau mau, terserah kalau anak dulu caranya gitu, biar apa? Biar ingat kelompok yang sesat tadi. Karena ada empat. Murjatul Fokoha, Murjatul Asyairah, Murjatul jahmiyah, Murjatul Karamiyah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.